kita meninggalkan sholat dengan tanpa uzur, maka hukum cara mengkodoknya itu harus dengan cara fauron, sesegera mungkin, tidak boleh diakhirkan, sehingga tidak boleh dia menggunakan waktu yang dia miliki kecuali hanya untuk menggodok sholatnya sampai habis dan tidak dikecualikan kecuali waktu yang sekedar untuk istirahat cukupnya sekedar untuk mencari nafkah yang wajib sekedar untuk makan dan lain sebagainya dan tidak diperbolehkan bagi orang semacam ini untuk melaksanakan sholat sunnah apapun betul karena apa? Bagaimana dia akan melaksanakan sholat sunnah kalau sementara dia itu mempunyai sesuatu yang wajib yang belum dilaksanakan. Sama seperti orang punya utang tapi sodako, nggak sah sodakonya, karena dia masih punya kewajiban yaitu bayar hutang. Nah, oleh karenanya tapi Al-Hafidhullah Haddad memberikan cara. Bolehlah dengan cara yang lain asalkan dia bertaubat kepada Allah taala dengan taubat yang sesungguhnya. Kemudian pertanyakan kepada dirinya. Tanyakan kepada dirinya kira-kira berapa kali mampu menggodok sholatnya. Misalnya kita tanyakan berapa hutang sholat kamu di masa jahiliyah dulu waktu kamu sering meninggalkan sholat lima waktu itu berapa tahun kira-kira? Oh nggak tahu Ustaz. Ah, kalau saya nggak tahu gimana caranya? Diperkirakan. Sama seperti orang yang membebaskan hutang. Kalau seumpama pembebasan hutang dari hutang yang tertentu ketahuan, maka sah pembebasannya itu. Tapi kalau nggak ketahuan nggak sah. Oleh karenanya solusinya adalah kalau terjadi semacam ini, anak punya hutang kepada inti, anak bebaskan, nggak sah. Harus ketahuan berapa hutangnya. Sama begitu pula kalau dalam sholat, berapa kira-kira yang Anda tinggalkan di masa yang lampau itu. Diperkirakan dengan perkiraan yang tidak mungkin sampai ke batas itu. Misalnya apa? Kamu punya hutang kepada saya 10 juta. Kira-kira kayaknya kurang debit. 12 juta? 12 juta nggak tahu. Ya udah ambil yang jelas-jelas tidak mungkin. Misalnya apa? 15 juta, 15 juta mungkin? Kalau 15 juta nggak mungkin, Beb, karena saya ingat sekitar berkisar antara 10 sampai 12 juta. Ya, sudah, anak anggap utang itu 15 juta dan anak bebaskan utang itu. Baru sah. Habis nah, itu pula sholat. Kalau selama kita punya hutang sholat pada masa yang lampau, perkirakan masa jahiliyah yang terjadi pada diri kita itu kapan? Kan masing-masing kan punya masa jahiliyah gitu. Masa-masa di mana kita itu tidak ingat kepada Allah. Masa-masa kita pada waktu itu tidak tahu akan kewajiban-kewajiban kita. Misalnya kita per, per, kita perkirakan, saya dari mulai kecil sampai SMA baru saya sholat. Mulai kecil sampai SMA baru saya sholat. Berarti kan diperkirakan baliknya dia umur 12 tahun lulus SD. Kalau dia katakan sampai SMA berarti kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, 3 tahun. Jadi perkirakan utang sholat saya berarti 3 tahun. Kalau sudah 3 tahun misalnya, sudah kalau ragu-ragu tiga tahun, kayaknya lebih deh. Sebelum-sebelumnya itu kayaknya saya sudah balik umur 11 tahun atau 10 tahun. Sudah anggap lima tahun. Berarti kita punya utang sholat lima, lima tahun. Tanyakan pada diri kita. Berapa kemampuan kita untuk menggandakan sholat kita sebagai godok dari sholat yang lampau. Misalnya, jadi dengan dengan perkiraan menggandakan sholat yang tidak bosan kira-kira. Yang bisa melaksanakan sampai tuntas. Gitu. Jadi lihatlah agama ya. Semuanya gampang, gak ada yang susah. Nah, ini adalah pendapat daripada al habib Haddad yang mengarang kitab e, Nafediyah. Tapi kalau kita melihat ke kitab kuning, kitab klasik, maka nggak ada yang semacam itu. Harus dia melaksanakan godok-godok tersebut dengan sesegera mungkin. Tidak boleh menggunakan waktu apapun kecuali hanya untuk menggodok dan istirahat secukupnya, makan untuk secukupnya itu aja. Selebihnya harus digunakan untuk menggodok sholat dan tidak boleh melaksanakan sholat sunnah apapun juga. Nah, tapi kalau menurut beliau enggak. Jadi boleh melaksanakan salat sunnah boleh asalkan sudah bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Artinya tobat yang sesungguhnya itu menyesal bahwasanya dia itu telah meninggalkan sholat-sholat lima waktu tersebut. Kemudian dia berjanji di dalam dirinya untuk menggodoknya dengan cara yang semampunya. Seperti saya katakan tadi, kalau utangnya itu lima tahun, kita katanya, tanya kembali kita, kira-kira setiap sholat itu berapa kali mampunya menggandakannya? Misalnya apa? e, saya mampunya dua kali. Sholat duhur adaan sekali, godoannya dua kali. Mampunya seperti itu saja. Ya sudah. Berarti apa? Setiap kali kita sholat lima waktu kita gandakan sampai dua kali. Berarti tiga kali. Satu kali sholat adaan, dua kali sholat godoan. Kalau kita melaksanakan semacam itu setiap hari, berarti kan tidak lewat lima tahun sudah selesai. Eh, kecuali eh, tidak lewat dua tahun setengah kecuali sudah selesai. Tapi kalau kita kuatnya misalnya menggandakan sholat kita satu kali, berarti tidak berlalu waktu lima tahun kecuali sudah selesai. Udah selesai sholat kita, insya Allah termasuk orang yang bebas tanggungan sholatnya. Padahal Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu min abdi as Fa idza kamulat kubilat wasairu amali wa idza ruddat ruddat wasairu amali. Wa idza naqasat Yang artinya pertama kali yang akan dihisap daripada amal hamba-hambanya itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya kurang, walaupun misalnya dalam kehidupan kita itu kita berkewajiban melaksanakan sholat sebanyak 100 ribu waktu, tapi yang terlaksana cuma 99.999 waktu, kecuali satu aja, kurang satu. Semua amal kebaikan kita itu tidak akan menutupinya. Lihat apa? Dimasukkan dulu ke dalam neraka, dipanggang dulu karena meninggalkan sholat satu waktu, baru diangkat lagi, di dihisap lagi masih. Tapi kalau seumpama waktu kita dihisap, sholatnya sempurna semuanya, nggak ada kurangnya. Maka amal-amal yang lainnya itu ikut. Sehingga kata Nabi, amal-amal yang lainnya itu tidak dianggap oleh Allah Ta'ala sehingga sholatnya sempurna, semuanya dianggap sempurna. Nah, jadi yang menentukan sholat ini. Nah, oleh karenanya jangan ditinggalkan. Terkadang kita ini semacam ini. Sekarang ini kan e, banyak di antara kita ah nanti kan masih panjang umurnya. Bolehlah kalau untuk kita kita mengingatkan supaya kita itu mengingatkan diri kita bahwasanya yang semacam itu itu termasuk daripada ketipisan iman. Seseorang itu tidak menunda-nunda suatu suatu amal kebaikan kecuali karena tipis imannya dalam hatinya. Obatnya gimana? Obatnya harus ingat kematian. Ingat kematian saja sekarang ini belum mampu atau tidak dikatakan ampuh. Ada caranya. Caranya gimana? Saya pernah mempraktekannya. Coba buka di YouTube itu, di internet. Itu kamu tulis di dalam Google atau di YouTube-nya, langsung YouTube-nya, al-mautu faj'atan. Meninggal secara tiba-tiba. Nah, di situ nanti disebutkan di dalam satu video macam-macam orang yang meninggal dalam keadaan mendadak. Ada yang lagi mengajar meninggal, ada lagi perdana menteri India itu lagi ngasih pidato live meninggal ada senat dari Suriah meninggal dan juga bahkan anggota majelis kita kan berapa waktu ini yang di Jawa Timur DPRD meninggal juga dalam keadaan ketika dia masih bahkan kalau kita lihat di YouTube itu subhanallah ada seorang senat Suriah dia itu memberikan suatu uh, usulan semacam usulan lah DPR anggota DPR Kemudian tiba-tiba setelah dia itu mengangkat tangannya, mengutarakan apa yang menjadi usulannya, tiba-tiba dia begini. Begini begini langsung dia meninggal. Coba lihat. Nah, kalau kita melihat semacam itu baru kita ingat. Ini loh ada, bukan hanya NC. Siapapun anak kita yang lebih muda dari kita pun akan terjadi yang semacam ini kalau Allah mau. Siapa yang bisa melawan Allah? Siapa bisa merubah ketentuan Allah? Oleh karenanya bagaimana Allah SWT mengajarkan kepada kita selalu mengingatnya melalui sabda Nabi SAW dan melalui zikir yang selalu diajarkan Nabi SAW setiap sholat. Camkan baik-baik itu, baca baik-baik dan camkan artinya. Allahumma la mani'a lima tidak ada yang bisa memberi kalau Allah mencegah. Wala mu'tiya lima mana tidak ada yang bisa memberi kalau Allah mencegah, tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah memberi. Tidak bisa. Buat apa kita hasut sama orang? Itu artinya. Orang Allah kok yang ngasih? Kalau Allah mengasihi kita, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah. Allah semuanya kembali kepada Allah. Buat apa kita minta kepada orang? Minta kepada Allah. Itu maksudnya. Wala radda lima qadai, tidak ada yang bisa mencegah sesuatu yang ditentukan Allah taala. Siapa yang bisa mencegah? Segala macam teknologi sekarang yang ada yang dibuat oleh orang-orang Eropa, orang-orang intelektual sana untuk mencegah datangnya segala macam bencana. Apa bisanya? Enggak ada bisa. Kalau lemah, kalau Allah berkehendak. Seperti kemarin itu sirena tentang datangnya tsunami dini sudah ada. Ya memang betul berfungsi. sirena Sirenanya berfungsi, tapi apakah berfungsi alat-alat itu untuk mencegah suatu bencana terjadi? Tidak ada. Tidak ada satupun teknologi yang paling canggih sekalipun yang bisa mencegah akan ketentuan Allah itu tidak bisa. Kalau sudah datang waktunya, kematian itu datang. Di situ juga diantaranya yang diperlihatkan itu seorang presenter CNN lagi ngaji presenter eh, meninggal. Jadi biar kita ingat, gitu. sebagaimana itu semua terjadi kepada orang-orang tersebut, kepada kita pun juga ada kemungkinan terjadi. Habib Muhammad bin Hussein Ali Drus Surabaya ketika sholat asar sebagai imam sujud yang keempat meninggal dunia, masya Allah ya. Jadi sebagaimana beliau itu mendapatkan kematian-kematian yang mendadak, bukan di masa-masa yang dinanti atau diduga oleh keluarganya. Berapa banyak orang yang sakit bertahun-tahun tapi nggak mati-mati. Ada orang yang sehat kemudian meninggal. Sekarang kita telah kehilangan seorang kiai. Ya, mari kita sama-sama membacakan Fatihah untuk Kiai Abdul Muiz. Dia salah seorang pahlawan aswaja ahli sunnah jamaah yang dia itu sangat keras dalam pidatonya untuk melawan golongan-golongan Syiah dan yang sejenisnya. Kiai Abdul Muiz yang dari eh, Koncer meninggal dunia hari ini besok dimakamkan. Kita membacakan Fatihah kepada beliau Semoga diterima oleh Allah Ta'ala amalnya, semoga diampunkan dosa-dosanya, dinaikkan derajatnya, dikumpulkan bersama bagindanya Nabi Muhammad SAW Ala hadiniya likulin saliha wa ala manazal salih wa likuli amwatina wa amwatil muslimina amma al-Fatihah. Dan kalau sudah meninggal apa yang terjadi? Apa yang bisa kita lakukan? Kita mengharapkan kepada anak kita. Kita mengharapkan kepada istri kita kita mengharapkan kepada murid-murid kita, kita mengharapkan kepada guru-guru kita. Habis sudah. Tidak ada satupun di antara keluarga kita tatkala kita meninggal dunia, kemudian si istri kita itu mengatakan biar jangan ditanam, saya masih sayang sama dia, biarkan di kamar saya saja. Tidak bakalan tiga hari bakal bau batang bangkai itu. Tidak ada yang bisa seseorang mencegah bau bangkai yang luar biasa baunya itu nggak bisa, apalagi bangkainya manusia. nggak ada yang mau. Keluarga kita nggak ada yang mau atau semuanya itu enggan untuk supaya mayat kita itu berada di rumah kita. Mereka hanya mengantar kita di dalam kuburan. Sudah Masalahnya. masalah mah. Pertama kali kita meninggal, masya Allah nangis semua. Iya sampai kapan nangisnya? Sehari ingat nangis, dua hari masih nangis, tiga hari ingat masih nangis. Hari keempat habis sudah dilupakan. Itulah kita. Itu yang terjadi. Apakah kita akan menggantungkan nasib kita di akhir kepada mereka? Oleh karenanya mari para hadirin yang muliakan Allah Ta'ala siapapun di antara kita menjadi sasaran kematian. Baik kematian yang ada tanda-tandanya berupa sakit ataupun kematian yang tidak ada tanda-tandanya berupa kematian mendadak kita semua menjadi sasaran di demikian. Ambil satu contoh, sesuatu yang sangat tidak masuk akal bisa terjadi. Bisa. Kalau itu berkaitan dengan ketentuan Allah, nggak ada bisa mencegah. Kalau kita lihat di YouTube itu, masya Allah. Jadi seakan-akan nggak pantas mati waktu itu nggak pantas gitu pemain bola. Ada pemain bola habis bikin gol tuh oh dia gembiranya luar biasa. Sampai dipeluk-peluk sama teman-temannya itu, setimnya itu. Kemudian setelah itu dia jongkok seperti keadaan orang jongkok. Akhirnya tiba-tiba terpelanting dia meninggal dunia. Langsung meninggal dunia. Ditontonkan juga ada seorang yang pemain Smackdown. Oh, itu luar biasa saya sebutkan di apa diperlihatkan sebelumnya itu berapa orang kalah semuanya dikeroyok lima orang kalah ini orang satu orang hebat dia bisa ngalahkan semuanya tapi akhirnya setelah semuanya terkulai di bawah, dia menang, nggak ada masih bangun. Pem, tiba-tiba dia kesempoyongan, kesempoyongan jatuh. Begitu jatuh sudah datang secara maut. Siapa bisa mencegahkan? Nggak ada yang bisa mencegah. Kalau Allah sudah mau berkehendak, tidak ada yang bisa mencegah. Nah, oleh karena itu, marilah kita harus ingat-ingat selalu. Kita ini semua menjadi sasaran daripada kematian. Dan kematian itu bisa datang tiba-tiba. Tidak menunggu kapan itu waktu datangnya sesuai, sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak. Tapi ada ada ijazahnya. Kalau kita ingin mati dan kita tahu kapan matinya. Sebelum kita mati dikasih tahu. Ada ijazahnya. Mau kira-kira? Saya dapatkan itu dari di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Hubaisi Al-Barokah pada saat itu. Disebutkan Imam Bur'i mengatakan, barang siapa yang melaksanakan sholat dua rakaat, dua rakaat saja nggak lama-lama, nggak usah perlu satu rakaat. Tapi rakaat pertama membaca Qul enam ribu kali. <laughs> Yang kedua enam ribu kali juga. Nah, maka dia tidak akan meninggal dunia kecuali pasti akan diberitahukan kapan dia meninggal dunia tapi justru ketidaktahuan kita akan kematian itu kapan datangnya itu justru rahmat daripada Allah Taala. Coba kita tahu, nggak nafsu maka. Seperti ceritanya ada satu orang, ada satu orang dia gemuk badannya, pengen kurus. Hanya kata dokter, ayo diperiksa dulu apa kira-kira sebab gemuknya. Diambil sampel darahnya, pura-pura dokternya ini. Tiba-tiba ketika diambil, ya datang lagi ya nanti sore. Ya baik katanya. Ketika dilihat sampel darahnya, katanya dia, wah maaf, ternyata kamu ini punya penyakit yang akut, semacam kanker gitu. Ini kalau saya melihat dari diagnosa saya, kamu itu tidak bertahan kecuali 40 hari saja. Dibilang semacam itu. Sehingga apa? Ini orang sudah nangis-nangis. Dari tempat dokter sudah nangis-nangis. Pulang ke rumahnya dia dalam keadaan susah, sedih, dipikirkan setiap hari terus makan nggak nafsu, ini nggak nafsu dan sebagainya. Sampai 40 hari lewat kok masih hidup. Akhirnya dia datang kepada dokter itu. Begitu datang dokternya, "Dok, saya masih hidup sehat." Malah tambah kuat. Akhirnya kan dokternya ketawa dia bilang, "Itulah maksudku." Coba lihat ditimbang sekarang, nggak tahu apa turun 45 kilo langsung. 40 hari 45 kilo. Nah, ini kenapa? Akan dia takut kematian. Jadi kematian itu membuat orang itu lupa makan, lupa tidur, nggak nyenyak tidurnya. Coba kita tahu semua tahu, kita kapan matinya? Nggak ada orang senang, nggak ada orang ketawa, semuanya dalam keadaan sedih. Tapi alhamdulillah daripada rahmatnya Allah Taala, kita semua tidak tahu kapan kita matinya. Bahkan seperti yang saya akan ceritakan ini, ada sesuatu kejadian yang aneh menandakan bahwasanya kalau Allah Taala sudah mau tidak ada yang bisa mencegahnya. Sesuai dengan firmannya faida ajaluhum falyastakhiruna sa'atan wa Coba bayangkan. Ada seekor eh, ada sebuah mobil Fuso besar tuh, truk yang besar yang bannya dua itu. Enam bannya terus dua-dua bannya. Masa bannya lepas? Bannya lepas, udah itu menggelinding itu bannya. Menggelinding masuk ke gang Rasi itu, Kita ban kok bisa kayak seperti di program gitu masuk ke gang. Dari mulai jalan raya ke tempat berhentinya ban itu sekitar satu kilo. Kok bisa bannya masih berlinding gitu loh. Kok nggak kena tembok dan sebagainya. Kok terus seakan-akan teratur. Subhanallah masuk satu kilo dari jalan raya. Kemudian kebetulan ada orang yang kerja di bengkel. Bengkel sepeda, sepeda panjang. Dia lagi betul-betulan begini. Kemudian tidak tahunya bannya itu datang dari belakang. Nabrak dia. Kaget mungkin dia jantungan meninggal saat itu juga coba. Kok bisa nggak kenal orang yang di pinggir jalan? Kok bisa harus masuk dulu ke gang sekilo gitu? <laughs> Jadi ini adalah sesuatu yang kalau Allah mau berkehendak nggak ada yang bisa mencegah. Nah, oleh karena itu para hadirin mari untuk kita masih diberi kesempatan. Habibullah Haddad itu mengatakan, jika kita itu masih hidup, berarti kita mempunyai kenikmatan yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Kenikmatan berupa apa? Berupa hidup. Dengan hidup kita kita bisa bertobat dari segala macam dosa. Dan ingat, kita mempunyai Tuhan sebaik-baik Tuhan. Apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, asalkan kita bertobat kepada Allah Taala akan diampuni dosa kita. Dan masih kita bisa menambah amal baik kita. Karena mungkin saja dengan amal yang kecil itu oleh karena jangan sampai diri, diringankan, diremehkan amal yang kecil, sekecil apapun daripada kebaikan. Karena bisa jadi itu yang menjadi sebab kita mendapatkan rahmatnya Allah untuk selama-lamanya. Berarti apa? Masih ada kesempatan dengan hidup kita itu ada kesempatan untuk kita berbuat kebaikan. Mungkin dengan kebaikan yang kita lakukan bisa memupus dosa-dosa yang dulu yang pernah kita lakukan sehingga dengannya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya seperti itu. Jadi godo. Kalau masih punya utang godo. Tahajud. Buat apa kita tahajudan salat sholat sunnah? Tahajudan salat godo. Karena yang namanya tahajud itu, tahajud itu adalah istilah istilah dari suatu macam sholat atau sebuah ungkapan atau nama dari macam suatu bentuk sholat. Sholat yang dilaksanakan Nabi sholat isya setelah bangun dari tidur itu namanya sholat tahajud. Mau sholat sunnah, mau sholat wajib itu sholat tahajud. Nah, jadi lebih baik daripada kita sholat sunnah, sholat berdoa. Yang pada masa lampau itu kita berdoa pada waktu itu minta kepada Allah Taala. Sama itu seperti sholat tahajud. Nah, oleh karenanya jadi saya eh, mari sama-sama kita evaluasi diri kita untuk masih ada waktu jangan sampai terjadi kepada kita yang sema, yang tidak yang tidak kita inginkan dan keluarga kita inginkan coba mari kita sama-sama buka di internet detiknet tinggal tulis di situ atau ditulis di Google celincing kuburan celincing bau amis kuburan celincing nanti keluar itu kita bisa lihat bagaimana nasibnya ini si mayit ini almarhumah ini biar semoga Allah merahmatilah semoga Allah menghapuskan dosa-dosanya diceritakan semua orang bisa membaca di mana ada suatu kejadian aneh dalam kuburannya ketika anaknya dikuburkan di sampingnya tahun yang lalu itu nggak jadi masalah tapi begitu si ibunya ini dikubur di tempat itu maka langsung jadi masalah masalah yang meresahkan masyarakat apa itu bau amis yang sangat luar biasa bau bangkai yang sangat-sangat e, kuat menyerang kepada mereka sampai mereka itu merasa gundah dan resah dan menuntut kepada pemerintah untuk memperbaiki kuburan itu karena tentang kuburan tersebut. Dan subhanallah ada satu keajaiban lagi yang tampak dan ditampakkan oleh Allah SWT untuk mengingatkan kita semuanya. Apa itu? Kalau sudah turun hujan, dari kuburannya itu keluar darah. Coba makgul, nggak makgul. Yang namanya darah itu maksudnya ke dalam, ini nggak keluar. Kalau ada sesuatu misalnya di, di, di atas, di permukaan bumi, maksudnya ke dalam. Ini enggak, malah keluar. Jadi keluar air, keluar itu darah. Ternyata apa? Ternyata dia seorang wanita yang suka rentenir. Hati-hati makanya. Jadi rentenir ini ada termasuk dosa yang melawan Allah. Tidak ada dua dosa yang kiranya Allah akan balas di dunia sebelum di akhirat. Yang pasti dan banyak terjadi. Yang pertama adalah orang yang berani melawan atau meremehkan, menyakiti hati seorang wali Allah. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam hadis kutsinya, "Man adali fakat azin tuh bil haram Barang siapa musuhi seorang waliku, maka aku akan izinkan untuknya berperang denganku. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melakukan transaksi riba. Hati-hati, rentenir itu menyimpan uang satu juta kembali satu juta seratus ribu dengan bunga sepuluh persen itu hati-hati. Hati-hati berapa yang kita dapatkan sepuluh persen. Tapi kalau mendapatkan murkanya Allah, dosanya itu luar biasa kata Nabi Muhammad SAW Arriba riba bid'un wa baba wa adnahu mithal ayat ya rajulu ummah riba itu macam-macam banyak macamnya sampai 70 sekian macam tapi paling rendahnya dosa riba seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri walaikumsalam jadi setiap hari dia berzina dengan ibunya sendiri selama hutang itu belum terbayarkan nauzubillah jadi yang punya hutang kepada bank cepat kembalikan hutangnya jual rumahnya jual asetnya untuk menutupi biar nggak tambah dosa Nggak ada yang jangan sampai kita itu anak kumpul ke modal sebaik-baiknya. Untuk apa? Supaya toko anak lebih maju dan sebagainya. Untuk apa toko itu? Mau dibawa mana toko itu? Kita tinggalkan pada mereka-mereka yang durhaka pada kita. Yang sekarang ini lagi musim. Bukan kita itu maksudnya supaya tidak meninggalkan harta untuk anak-anak kita. Itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Di mana saat bin Abi Waqqas ketika beliau akan meninggal dunia. Sekarat. Tahu-tahu nggak jadi sekarat. Di mana pada waktu itu Didatangi oleh Nabi SAW ditanya Galwai saat berapa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu untuk ahli warismu sepertiga ya Rasulullah dua pertiganya untuk Allah dan Rasulnya dan tidak itu terlalu banyak wahai saat kalau begitu kalau begitu setengahnya ya Rasulullah gal tidak itu terlalu banyak kalau begitu dua pertiganya ya Rasulullah galiah dua pertiganya dan itu sangatlah banyak sehingga apa? Dari situlah maka ada sebuah hukum yang tercetuskan karena sebab ini seseorang yang meninggal dunia atau yang akan meninggal dunia tidak sah segala macam tindakannya yang berkaitan dengan harta kecuali yang sepertiga harta saja. Kalau sepertiga dari semua hartanya sah, kalau lebih dari sepertiga tidak sah. Nah, karena hadis Nabi tersebut. Nah, coba lihat sekarang ini lagi trendy, kita berikan harta, kita tinggalkan harta untuk siapa? Sekarang ini lagi banyak orang tua meninggal dunia. Ini jasadnya masih di rumah. Anak-anak itu sudah menghitung itu. kira-kira berapa yang saya dapatkan dari orang tua saya ini. Coba lihat. Jangan kaget kita. Berapa pahala yang kita telah kumpulkan? Berapa sodako yang kita kumpulkan? Sudah siapkan kita jariah? Yang walaupun kita meninggal dunia nanti akan terus akan datang kepada kita, dikirim oleh Allah Ta'ala pahalanya. Sudah siapkan seperti itu? Mari kita pikirkan bersama-sama. Masjid taruh. Ada orang minta masjid, kita minta. Walaupun di jalan itu, walaupun nggak seharusnya semacam itu mereka melakukannya, karena itu mengganggu orang yang jalan. Karena itu ada jalan umum dan lagi yang jalan di situ bukan semuanya muslim, kadang-kadang memalukan. Dan itu hak musyarak, hak bersama. Jadi hak bersama tidak boleh di, di apa diganggu gugat atau di e, dipersempit nggak boleh karena itu adalah hak bersama jadi orang yang minta-minta itu untuk masjid sekalipun itu nggak boleh di pinggir jalan itu sebetulnya nah, kalau mau ya di pinggir jalan jangan di jalannya tapi di pinggir jalan nah, tapi yang ada sekarang itu di tengah jalan sehingga banyak orang yang terganggu dengan mereka sehingga itu tidak boleh sebetulnya dalam Islam tidak boleh dan lagi sangat memalukan karena terkadang yang lewat itu bukan semuanya muslim tapi ada yang kafir nah, tapi ala kulihat kita melihat itu jangan lihat haramnya bantu kegiatan masjidnya bantu. Ada pesantren, ada madrasah bantu. Biarkan kita itu taruh jariah-jariah, apalagi tempat-tempat yang sangat e, selalu digunakan untuk ibadah. Jelas-jelas kita melihat itu selalu digunakan untuk ibadah. Investasi yang bagus, menguntungkan, taruh di sana. Kita punya ilmu, kita punya anak, jadikan orang alim. Jariah buat kita. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, heran aku kepada kaum muslimin dia punya anak lima, punya anak enam, punya anak tujuh. Tidak ada satu orang pun yang menyambung lidah Nabi SAW. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak menggunakan akalnya. Kenapa demikian? Nggak ada lebih menguntungkan kita lebih daripada punya anak orang alim itu ada. Jariah yang terus nyambung lebih daripada harta. Yang bagaimanapun sebanyak apapun. Karena Nabi sendiri yang mengatakan khairul sadaqah rajulun ta'allamal ilmah, tsumma 'allamahu. Paling abdulnya sodako adalah seseorang belajar ilmu, kemudian dia itu mengajarkan kepada orang lain itu sebaik-baik sodako, lebih baik daripada harta. Oleh karena ini coba lihat ya, karena Rasulullah bilang kan, sodako itu bisa mengembangkan hartanya orang yang bersedekah kan. Nah, tapi kenapa kok kadang-kadang orang alim itu kan paling paling sedikit sodakonya. Kalau kita ngelihat dohirnya gitu, kita nggak batinnya. Banyak kan orang alim itu sodakonya sedikit, ngomongnya doang gitu. Paham? Tapi sodakannya kurang, tapi kok hartanya tambah berkah? Kenapa demikian? Ya karena ilmunya itu adalah sebagai sodako, Sehingga mereka itu kalau ketika orang-orang semua krisis, orang alim nggak krisis. Kenapa? Dia mengajar sodako terus. Tambah hartanya terus, tambah hartanya walaupun tidak sodako dengan materi. Apalagi ditambah dengan sodako materi berarti dia mengamalkan dengan ilmunya. Oleh karenanya para hadirin, apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan sekarang sebelum terlambat sebelum kita itu menjadi sebuah gunjingan. Nanti setelah kita eh, mati, sebelum kita keluarga kita itu menjadi malu karena kita naudzubillah dan itu semua bisa terjadi kita nggak ada yang tahu. Iya sekarang kita baik, tapi bagaimana akhirnya? Padahal semuanya itu ditentukan pada akhirnya bukan pada awalnya. Ditentukan pada akhirnya bukan pada awalnya. Kalau mungkin sekarang kita baik, sekarang kita meninggal dunia sekarang ini, maka meninggal dunia dalam keadaan syahid karena dalam cari ilmu. Tapi siapa yang bisa mempertahankan yang semacam ini kalau Allah tidak berkehendak. Semoga kita ini termasuk yang dipertahankan Allah Ta'ala berkesinambungan nikmat taufik yang kita punya ini sampai kita meninggal dunia nanti. Kemudian kata beliau, Gal fa'ammal idoa fala. Kalau menghilangkan, membiarkan sholat itu hilang begitu saja, nggak mau di, nggak mau digodok, nah, itu jangan. Nah, karena apa? Jangan sampai kita itu melakukan atau mengentangkan sesuatu yang diwajibkan. Selama yang diwajibkan itu belum terlaksana, selama itu pula berarti kita berhutang kepada Allah. Seperti tadi, kalau semua dalam kehidupan kita kita harus melaksanakan 100 ribu kali waktu sholat yang wajib, berarti kita harus melaksanakan juga 100 ribu kali waktu. Nggak bisa ditutupi dengan sunnah itu nggak bisa. Karena kurang lima waktu, akhirnya lima waktu itu ditutupi dengan seribu sunnah tidak tidak bisa nggak bisa ditutupi yang semacam itu. Jadi itu berarti hulang hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa walaih fi ihraj salat waqtiha ismun azimun? Bagaimana sedangkan mengeluarkan salat satu waktu saja itu termasuk dosa yang besar. Wa in ba'dara bi walaupun dia cepat-cepat menggodoknya. Mengeluarkan saja, mengeluarkan salat dari waktunya itu termasuk dosa yang besar apalagi walaupun dia cepat-cepat menggodoknya apalagi sampai tidak cepat-cepat menggodoknya. Oleh tabi uzrin dan bukan uzur sama sekali. Al istighal di dunia sibuk dengan dunianya. Wala biwariha ataupun sibuk dengan apapun juga anis salat hatta takut daripada mengerjakan sholat sampai ketinggalan atau sampai sholat waktu itu keluar waktunya tidak ada uzur katanya. Wala uzurah illa naum aw nisyan faqad. Dan tidak diudurkan seseorang mengeluarkan salat dari waktunya kecuali karena empat hal, yaitu karena tidur, karena lupa, karena dijamak salatnya atau karena dipaksa. Nah, jadi kalau tidur itu memang benar menjadi uzur, tapi tidur yang bagaimana? Tidur kalau cuma tidurnya itu sebelum masuk waktu, tapi kalau setelah masuk waktu nggak dijadikan uzur. Kalau setelah masuk waktu menjadi uzur bagi orang yang biasa misalnya kalau dia itu naruh jam bekar atau ngasih tahu sama orang nanti bangun ya, anak belum sholat, bangun nih sebelum keluar waktunya. Dan biasa dia kalau dibangun ini bangun, nggak apa-apa. Tapi kalau seumpama dia tidak biasa semacam itu atau tidak memasang jam beker, kemudian tidur setelah masuknya waktu, maka hukum tidurnya itu haram. Seperti orang ngobrol sekarang ini, banyak orang ngobrol. Orang e, bergadang, tidak tidur malam sampai jam setengah empat setengah jam hampir saat subuh hampir ada subuh tidur ya memang secara agama nggak apa-apa memang karena tidurnya sebelum sebelum saat subuh tapi kan ini termasuk yang mengentengkan karena dia yakin kalau dia tidur sebelum saat subuh, maka pasti saat subuhnya itu akan terbengkalai, akan tertinggalkan. Maka orang semacam ini termasuk orang yang mengentengkan kewajiban agama. Padahal para ulama telah berkata, e, man Barang siapa yang mengentengkan, biasa mengentengkan pekerjaan wajib, maka dia akan biasa mengentengkan pekerjaan sunnah. Kalau eh, biasa barang siapa yang mengentengkan pekerjaan sunnah, dia akan biasa mengentengkan pekerjaan wajib. Kalau dia biasa mengentengkan pekerjaan wajib, maka nantinya takutnya dia mati dalam keadaan suruh khatimah. Jadi sama semacam itu walaikumsalam. Oleh karenanya, jadi kalau bergadang silakan bergadang, ya jangan tidur sekalian sampai subuh. Habis subuh baru tidur. Jangan pas setengah empat baru tidur. Gitu. Teruskan sampai subuh baru dia tidur. Wala wulatil umur an yahmilu al-amata ala fil al maktuba dan wajib pada pemerintah di sini pemerintah untuk menganjurkan masyarakatnya melaksanakan sholat lima waktu ini termasuk yang ditinggalkan oleh pemerintah nah, mungkin kalau ditanyakan ini loh disebutkan di kitab Nasihat Dini ya pemerintah itu wajib memerintahkan kaum muslimin masyarakatnya itu untuk melaksanakan sholat lima waktu maka jawabannya oh itu bukan kewajiban saya Nah, padahal itu ada kewajiban pemerintah. Kalau mereka tidak mampu, gaji guru-guru itu. Bukan cuma gaji guru-guru yang di, di apa di negeri saja, di formal saja. Mereka yang mengaji guru-guru mengaji, guru-guru pesantren, guru madrasah, mereka itulah yang memerintahkan masyarakat kaum muslim itu melaksanakan sholat sebagai ganti daripada mereka gaji. Jangan cuma ditumpuk-tumpuk saja, ditipu di apa dikorupsi-korupsi terus sampai akhirnya semacam ini sekarang kita yang terjadi gitu. Padahal Indonesia ini ada negara yang kaya. Wa raja sakanu idza sakatu amdalikan dan ilmi wa qasaru fil dan mereka berdosa kalau seumpama menjamkan yang semacam itu. Akhirnya kita minta pada Allah taala semoga kita semua termasuk yang berkesinambungan taufik yang kita dapatkan sampai kita meninggal nanti dan semoga kita diselamatkan dari segala macam dosa dan fitnah serta macam bala bagi kita semuanya kaum muslimin keluarga kita dan semua kaum muslimin di dunia ini ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, dipuji orang setelah kita meninggal. Al hadinya kunin saleh wa الفاتحة